أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yasin Yasin والقرآن الحكيم Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Ala siratim mustaqim. Yang berada di atas jalan yang lurus. تنزيل العزيز الرحيم sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inna جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. وسواء sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka mereka tidak akan beriman innama الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Sesungguhnya Kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Wow. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Qalu بشر مثلنا Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami." Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. قالوا Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. وما علينا Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum la illam Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya..." Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Kau utusan-utusan itu berkata, Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki Habib An-Najjar dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. وما لي لا فطرني وإليه ترجعون Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. أأتخذ من دونه إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إن Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemudorotan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Inni idhal lafi ضلال مبين Sesungguhnya aku kalau begitu pasti ada dalam kesesatan yang nyata Inni amantu bi fasma'un Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. قيل ادخل الجنة dikatakan kepadanya, Masuklah ke surga. Ia berkata, Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafarani Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. وما أنزلنا Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya. Yeah. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya has حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. وإن كل لما جميع لدينا محضرون Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. وآية لهم الأرض وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. وجعلنا فيها جنات من نخيل dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim أفلا supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka maka mengapakah mereka tidak bersyukur سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wa ayatul lahumul lailu Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. للشمس tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.